Ada beberapa kejadian penting yang dicatat dalam sejarah yang terjadi pada peristiwa perang Khandaq. Di antara kejadian yang disebutkan dalam peristiwa perang Khandaq adalah keadaan kaum muslimin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka terlambat melaksanakan salat al-asr disebabkan karena sibuknya kaum eh, kaum muslimin menjaga khandaq dari ancaman orang-orang kafir yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah kepada orang-orang kafir tersebut karena terlambatnya beliau bersama kaum muslimin dari melaksanakan salatul asr. Dan perlu diketahui bahwa peristiwa perang Khandaq atau perang Ahzab belum diturunkan firman Allah Subhanahu wa taala yang membolehkan seseorang berperang sambil melakukan ibadah atau beribadah sambil perang. Salatul khauf. Belum turun syariat tentang salatul khauf ketika itu. Sehingga Rasulullah Wasallam sempat meninggalkan salatul asar bersama kaum muslimin hingga masuknya waktu maghrib. Disebutkan dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala Beliau mengatakan hubisna yaum al-khandaq anis salati hatta kana ba'da al Kami tertahan pada peristiwa perang Khandaq untuk mengerjakan salat. Hingga salat tersebut dikerjakan setelah masuknya maghrib. وذلك قبل ينزل في القتال ما نزل dan itu terjadi sebelum turunnya firman Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan tentang salatul khauf wa in khiftum farijalan aw ruhbana wa fi riwayatin dalam riwayat yang lain qabla yanzila salatul khaufi farijalan aw ruhbana sebelum turunnya tuntunan salatul khauf yang dikerjakan salat tersebut baik di saat berjalan atau berkendaraan falamma kufina al-qital wa dhalika qawluhu wa kafallahu al-mu'minina al-qital wa kana Allahu qawiyan aziza maka tatkala telah dicukupkan bagi kami ketika itu untuk berperang maksudnya kami tidak perlu berperang Allah Subhanahu wa taala berfirman wa kafallahu al-mu'minina al-qital dan Allah Subhanahu wa taala mencukupkan kaum mukminin dari peperangan. Kaum mukminin tidak perlu perang. Akhirnya tidak terjadi peperangan kecuali yang telah kita sebutkan adanya perang tanding satu lawan satu antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dengan Amr bin Abdud namun perang secara umum tidak terjadi. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan angin yang menyebabkan mereka meninggalkan tempat mereka dalam keadaan tidak mendapatkan hasil sedikit pun. Maka tatkala turun firman Allah Azza wa Jal bahwa Allah Azza wa Jal telah menjamin mereka tidak berperang. Amara Nabi sallallahu alaihi wasallam Bilalan aqama dhuhra sallaha kama yusalliha fi waktiha. Maka Nabi salatu wasallam memerintahkan Bilal untuk menegakkan zuhur. Lalu beliau pun melaksanakan sholat tersebut. Sebagaimana beliau melaksanakannya pada waktunya. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasai, Al-Imam Ahmad, al baihaqi Al-Syafi'i, ad darimi dan yang lainnya. Dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tatkala beliau terhalangi dari melaksanakan salatul asar kata Nabi alaihi salatu wasallam mala Allahu alaihim buyutahum wa quburahum nara kama shaghaluna anis salatul wusta hatta ghabat asy-syams Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memenuhi rumah-rumah dan kuburan-kuburan mereka dengan api. Sebagaimana mereka menyebutkan kami dari salat al-wusta, salat al-asr hingga terbenamnya matahari. Dalam hadis Jabir radhiyallahu an disebutkan yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim Beliau mengatakan Inna Umar bin khattab ja'a yawm al-Khandaq ba'dama gharabati syams ja'ala yasubbu kuffar Quraisy. Bahwa Umar bin khattab datang pada peristiwa perang Khandaq setelah terbenamnya matahari, maka Umar mencela orang-orang kafir Quraisy. Wa qala ya Rasulullah ma kittu an usalliya hatta kadat asy-syamsu an taghruba. Wahai Rasulullah, Hampir saja aku tidak mengerjakan sholat hingga matahari hampir saja terbenam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi ma itu. Kata Nabi, saya juga belum mengerjakannya. Artinya bukan hanya kamu yang mengalami hal ini. Saya pun belum mengerjakan salatul asr. Fanazalna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bathan fatawadda'na laha fa shalla al-'asra بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب maka kami pun mendatangi daerah Batahan bersama Nabi alaihi salatu wassalam lalu kami berwudu berwudu untuk salat maka beliau pun mengerjakan salatul asar setelah terbenamnya matahari kemudian setelah itu beliau salat maghrib dan di sini ada beberapa hukum yang kaitannya dengan masail fiqhiyah tentang salat. Yang pertama bahwa mengerjakan salat lima waktu harus berurutan. Apabila seorang tiba di satu tempat dia musafir lalu kemudian dia belum mengerjakan salatul maghrib tiba waktu isya' di satu masjid. Masjidnya mengerjakan sholatul isya. Sementara yang musafir belum mengerjakan sholatul maghrib. Dan dia bergabung berjamaah bersama dengan imam yang mukim. Mengerjakan sholatul isya. Maka dalam kondisi seperti ini tetap dia harus mengerjakan maghrib bukan isya. Karena harus berurutan. Tidak diperbolehkan isya dulu kemudian maghrib namun berurutan oleh karena itu Nabi alaihi meskipun terlambat dan telah masuki waktu maghrib beliau mengajarkan sholatul asar terlebih dahulu kemudian setelah itu barulah beliau melaksanakan sholat al-maghrib dan di dalam riwayat ini pula menerangkan bahwa sholatul asar dikerjakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada waktu maghrib dan telah kita terangkan bahwa hukum ini mansuh telah terhapus hukumnya dengan adanya anjuran mengerjakan sholatul khauf oleh karena itu tidak diperbolehkan seorang membiarkan waktu sholat hingga keluar dari waktunya dalam keadaan dia belum mengerjakan sholat tersebut dia harus kerjakan pada waktunya. Nah, saya pernah bertemu dengan seorang dalam perjalanan safar naik kereta api dari Jogja sore hari. Dari Jogja sore hari. Dan tiba di Jakarta subuh Tiba di Jakarta subuh. Kurang lebih sekitar jam 5. Tepat waktu subuh. Sehingga memungkinkan bagi kita untuk sholat subuh di di masjid, di luar kereta api. Adapun sholat maghrib, sholatul isya, ya dikerjakan di atas kereta api. Nah, Waktu itu kereta api ya kelas ekonomi. Ya. Semakin berjalan kereta api semakin bertambah penumpang. Ya. Belum lagi ditambah uh, para penjual yang mundar mandir tambah lagi pengamen sumpeknya luar biasa Nah, pertama kali pengalaman naik kereta api. Semakin lama kok semakin numpuk orang sampai jalan itu semua penuh. Ya. Kalau seandainya WC itu bisa ditempati, tempati juga sama mereka. Betul-betul penuh. Untuk jalan itu nggak bisa. Subhanallah. Jadi akhirnya kita sholat apa adanya. Ya. Jangan tanya bisa bisa sujudnya, nggak ya bisa. Nah, akhirnya dengan dengan gerakan ya, sujudnya lebih rendah daripada ruku. Nah, tiba di Jakarta waktu subuh, sehingga di masjid ada seorang anak muda juga yang bareng kita ketika itu. Nah, ketika dia sholat Rupanya dia sholat berkali-kali, berkali-kali sholat. Banyak sholat yang dikerjakan. Awalnya kita sholat subuh bareng dia. Setelah itu dia sholat lagi, sholat lagi, sholat lagi, sholat lagi. Ini ditanya, kamu sholat apa ini kok banyak betul? Setelah sholat subuh masih ada sholat lagi. Iya dari kemarin saya nggak sholat duhur. Nggak sholat duhur dari kemarin di jamak jamak takhir habis-habisan. Nah, jamak model baru. Nah. Menjamak zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Di waktu subuh. Nah, ini nggak diperbolehkan. Ini bukan zaman perang khandak. Telah berlalu. Hukumnya telah mensuh. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan setelah turunnya firman Allah fa in khif wa in khiftum farijalan aw rukbanan seorang salat dalam kondisi bagaimanapun jangan membiarkan waktu salat keluar dari waktunya dalam keadaan dia belum mengerjakan salat itu. Naik bis misalnya, naik bis. Kadang-kadang seorang naik bis itu waktu subuhnya di atas bis tidak semudah yang kita bayangkan untuk menyuruh supir berhenti ya apalagi kalau kita cuma sendirian dibandingkan mayoritas uh, penumpang ya mayoritasnya nggak sholat nah atau punya madhab yang lain itu boleh menjamak walaupun di akhir-akhir beneran Nah itu. Akhirnya sholat di atas bis. Tidak diperbolehkan membiarkan waktu berlalu hingga keluarnya waktu subuh. Lalu tiba di di tujuan misalnya jam 7 pagi baru dia sholat subuh. Tidak boleh. Sudah keluar dari waktunya. Kerjakan semampu mungkin. Jika mampu berdiri, berdiri. Enggak mampu duduk. Nah, jika mampu berwudu, berwudu, Gak mampu tayamum, gak bisa juga. Ya salat faqidit tahurain. Salat tanpa bersuci. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa kepada Allah semampu kalian. Ini masyarakat rahimakumullah. Dan termasuk kejadian yang terjadi dalam peristiwa perang Khandaq terlukanya Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu an. Sa'ad bin Mu'ad, Sayyidul Aus. Beliau terluka. Disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kharajtu yaum al-Khandaq aqfu athar an-nas." Aku keluar pada peristiwa perang Khandaq mengikuti jejak manusia ini ingin tahu berita Qalat lalu berkata Aisyah fasami'tu wa'id al-ardi ra'i ya'ni hiss al-ard maka aku pun mendengarkan suara langkah yang keras di belakangku ya langkah yang keras Lalu berkata Aisyah faltafattu fa idza ana bi Sa'd bin Mu'adz. Aku pun menoleh ternyata Sa'ad bin Mu'adz dan bersamanya anak saudaranya yang bernama Al Harith bin Aus yang sedang membawa perisai. Kata Aisyah fajalastu ilal ard famarra Sa'dun wa alaihi dir'un min hadid qad kharajat minha atrafuhu Aku pun duduk di tanah. Lalu lewatlah saat dan padanya terdapat baju besi yang sudah keluar bagian ujungnya, yakni baju besinya yang sudah rusak. Pada bagian ujung-ujungnya itu rusak. Fa'ana ala atrafi sa'din. Sehingga aku mengkhawatirkan di bagian-bagian uh, eh, tubuhnya saat akan menyebabkan uh, beliau binasa. Qalat wa kana Sa'dun min a'zamin nasi wa atwalihim. Qalat fa marra wa huwa yartajiz wa yaqul dan Sa'ad radhiyallahu taala anhu termasuk manusia yang paling besar, yang paling tinggi orangnya Lalu ketika saat lewat sambil beliau mendendangkan syair-syairnya beliau mengatakan labitha qalilan yudrikul hija jamal ma ahsanal maut idha al ajal inti dari bait syair ini bahwa ya alangkah baiknya kematian itu kalau memang sudah tiba ajalnya meninggal ya sudah mau gimana lagi gitulah ini mana dari bait syair ini beliau mendendangkan syair tersebut Nah. Berkata Aisyah faquntu faqtahantu hadiqatan fa idza fiha min al muslimin. Maka aku pun berdiri dan aku memasuki sebuah kebun yang di sana ada beberapa orang dari kaum muslimin. Ternyata di antara mereka ada Umar bin Khattab radhiyallahu an dan ada lagi seseorang yang memakai uh, memakai helm perang memakai helm perang lalu berkata Umar maja abiki la amri wallahi innaki la jari'ah melihat Aisyah radhiyallahu taala anha masuk ke dalam kebun tersebut maka Umar kaget dan berkata kepada Aisyah apa yang buatmu datang ke sini demi Allah kamu ini selalu berani. Wa ma yu'minu fi ayyakuna bala, ayyakuna tahawuz. Apa yang membuat kamu merasa aman untuk masuk dalam kondisi perang seperti ini? Kata Aisyah, "Fama zala yalumuni hatta tamannaitu anna al-ardan shaqqat sa'ata idzin." Fadakhaltu fiha. Ya, dan kata Aisyah Umar bin Khattab terus mencelaku dengan sikapku ini ketika aku mendatangi kebun tersebut sampai aku berangan-angan seakan-akan bumi ini runtuh di atasku ketika itu dan ini terus di, di apa dicelah oleh Umar radhiyallahu an beliau marah kepada Aisyah dalam kondisi perang kok bisa berjalan sana kemari maka aku pun masuk ke kebun tersebut. Lalu ada seorang yang yang tadinya memakai uh, penutup kepala, helm perang. Lalu dia mengangkat helm tersebut dari wajahnya ternyata dia adalah Talha bin Ubaidillah. Talha bin Ubaidillah. Lalu dia mengatakan ya Umar waihak inna qad timan dhul yawm. Wahai Umar, Sungguh kamu telah banyak mengucapkan kalimat ini terhadapnya pada hari ini. Wa aina tahawuz awil firar illa ila Allah azza wa jal. Bukankah peperangan itu atau seorang berlari melainkan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Aisyah menceritakan bahwa ketika itu Sa'ad Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu pun eh, di terkena panah oleh seorang dari orang-orang musyrik dari Quraisy yang bernama Ibnul Araqah. Ya, anak panah dan mengenai Sa'ad bin Mu'adz. Faqala lahu khudha wa ana Ibnul Araqah sambil Ibnul al ketika berhasil memanah Sa'ad bin Mu'ad sambil dia mengatakan ambil itu Aku adalah Ibnul Arqah. Dan mengenai bagian akhul. Uh, bagian apa? Lengan. Urat lengan Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu an. Faqata'ahu. Lalu beliau pun memotongnya. Memotong panah, anak panah tersebut lalu beliau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dan beliau mengatakan Allahumma la tumitni hatta taqarra min Quraidah Ya Allah jangan engkau wafatkan aku sampai aku merasa nikmat, aku merasakan ketenangan dengan melihat apa akibat yang dialami oleh Quraidah. Dan subhanallah eh, dalam peristiwa Banu Quraidah nanti ketika kabilah Banu Quraidah telah ditaklukkan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam mengangkat Sa'ad bin Mu'ad untuk menjadi pemimpin dalam memberi keputusan dan eksekusi kepada eh, orang-orang uh, Beliau mengatakan, "Ya Allah, jangan Engkau matikan aku sampai aku merasa tenang melihat apa yang menjadi akibat dari perbuatan Quraidah." Nah, kemudian termasuk di antara kejadian yang disebutkan dalam peristiwa tersebut, tersebut ada sebagian orang-orang kafir yang berusaha masuk ke dalam benteng para wanita di Madinah. Karena Rasulullah SAW memerintahkan anak-anak dan para wanita itu masuk ke dalam uh, eh, atom. Atom itu semacam benteng. Benteng-benteng yang telah disiapkan. Disebutkan dalam hadis Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu Kata beliau lam yakun hisnun ahsan min hisni Bani Harithah. Tidak ada benteng yang paling kokoh di Madinah dari benteng buatannya Banu Harithah. Faja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nisa wa sibyan wa dharari fi. Maka Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan para wanita, anak-anak untuk masuk ke dalam benteng tersebut. Sambil Nabi mengatakan In allama bikunna ahadun fa almi'na bisayf. Apabila ada seorang menyakiti kalian, maka beri tanda dengan pedang. Ya, dengan menghunuskan pedang sebagai tanda. Faja'ahunna rajulun bani Tha'labah bin Sa'ad yuqalu lahu Najdan ahadu bani Hishash ala faras. Tiba-tiba ada seorang laki dari Banu Tha'labah yang disebut Najdan, salah seorang dari Banu Hishash sambil naik kuda sambil naik kuda hatta kana fi aslil hisni thumma ja'ala yaqul lin nisa sampai dia berada di uh, pintu bagian depan benteng yang di dalamnya ada anak-anak ada para wanita lalu dia pun mulai membujuk para wanita itu dia mengatakan pada para wanita inzilna ilayya khairun lakunna ayo kalian turun Turunlah kalian wahai para wanita, itu lebih baik bagi kalian. Faharrabna saif maka wanita itu pun para wanita menggerakkan pedang sebagai tanda bahwa ada sesuatu yang terjadi fa'absarahu ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka para sahabat Rasulullah melihat kilatan pedang tersebut fabtadara al-hisn qaumun fihim rajul bani al-harithah yuqalu lahu zahir bin rafi' maka segera ada satu kaum yang mendatangi benteng tersebut di antara mereka ada seorang laki dari Banu Harithah yang bernama Zahir bin Rafiq. Lalu dia mengatakan, "Ya Najdan, ubruz." Wahai Najdan, ayo tampil kamu. Ya, ini uh, eh, beliau menantangnya untuk perang satu lawan satu. Fabaraza ilaih, maka uh, dia pun menyetujui tantangan tersebut. Fahamal ala farasih faqatalah. Maka Zahir bin Rafi' berhasil membunuhnya di atas kudanya wa akhadha ra'sahu lalu beliau mengambil kepala kepala Najdan fadhahaba bihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau membawa kepala Najdan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan disebutkan dalam hadis Ibnu Abi Aufa radhiyallahu an bahwa dalam peristiwa itu peristiwa perang Ahzab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berdoa Allahumma munzil al kitab sari al hisab ihzim al ahzab Allahumma hzimhum wa zalzilhum disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim Allahumma munzil al kitab ya Allah yang menurunkan al kitab yang sari al hisab yang cepat dalam memberi penghisaban ihzimil ahzab kalahkanlah kelompok-kelompok itu Allahumma hzimhum wa zalzilhum ya Allah kalahkanlah mereka dan goncangkan kekuatan mereka dan disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ilaha illallah wahdah a'azza jundah wa nasara abdah wa ghalaba al-ahzaba wahdah fala syai'a ba'dah La ilaha illallah wahdah. Allah yang mengagung memuliakan bala tentaranya, menolong hambanya, mengalahkan kelompok-kelompok itu. Maka tidak ada suatu setelahnya. Maksudnya hanya Allah Subhanahu wa taala kita berharap untuk mendapatkan pertolongan darinya. dan sebagaimana yang telah kita terangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengirim angin yang menghancurkan kekuatan kaum musyrikin yang melepaskan kemah-kemah mereka merusak ah, makanan-makanan uh, mereka periuk-periuk mereka sehingga tidak ada yang bisa di, diletakkan di atas di atas uh, kompornya atau pemanasnya lalu angin apakah itu disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bazzar dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahwa datang tiupan angin as-saba. As-saba itu tiupan angin dari arah timur. Meniup ke arah utara. Pada malam Al-Ahzab. Nah, Fakalat lalu kemudian angin ini uh, mengatakan kepada kepada apa as angin timur mengatakan pada angin utara muri hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayo perintahkanlah hingga kami memberikan pertolongan pada Rasulullah alaihi wasallam Ya, wallahu alam hakikatnya ya gimana percakapan antara angin timur dan angin utara ini. Maka angin utara mengatakan innal harrah la tasri lail. Angin yang panas itu tidak bertiup di malam hari. Fakana tirrih allati nasara biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as Maka angin yang menolong Rasulullah alaihi salatu wasallam as-sabah, angin dari arah timur. Kayak disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan nusirtu bis saba wa uhlikat adun bid dabur aku diberi pertolongan melalui angin as sabah angin timur dan diwinasakannya kaum ad dengan angin ad dabur yaitu lawannya dari arah barat dan setelah peristiwa perang Ahzab ini kaum musyrikin tidak pernah lagi menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah lagi mereka memerangi Rasulullah dan kaum mukminin. Sehingga setelah peristiwa perang Khandaq kondisi terbalik. Giliran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin yang mendatangi mereka dan memerangi mereka. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah selesainya perang Ahzab beliau mengatakan al-an naghzuhum wa la yaghzunana nahnu nasiru ilaihim. Sekarang kami yang memerangi mereka mereka tidak akan memerangi kami lagi. Kami yang akan berjalan mendatangi tempat mereka. Dan benar apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kemudian mereka pun takluk dengan ditaklukannya Fathu apa? Taklukannya Fatah Makkah dalam peristiwa Fathu Makkah. Ini ma'asyarallahu rahimakumullah beberapa kejadian yang penting semoga memberi manfaat وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تفضلوا حفظكم الله